Hadirin jamaah haji yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Materi yang akan kita sampaikan pada sore hari yang berbahagia ini adalah tentang rukun iman yang ketiga yaitu beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Allah Azza wa Jalla karena kasih sayangnya kepada kita semua umat manusia menurunkan kitab-kitab yang berisi tentang petunjuk dan juga cahaya supaya manusia mendapatkan kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman ketika Allah berbicara tentang Injil wa atainahul injil fihi hudaw wa nur dan kami telah memberikan kepada Isa bin Maryam kitab Injil yang di dalamnya ada petunjuk dan juga cahaya. Dan Allah berfirman, "Inna anzalna taurata fiha huda wa nur." Dan kami telah menurunkan Taurat di dalamnya ada huda, ada petunjuk. Wa nur dan juga ada cahaya. Dan Allah berfirman, "Wa laqad ji'nahum bikitabin fassalnahu ala ilmin huda wa rahmatan liqaumi yu'minun." Dan kami telah mendatangkan bagi mereka sebuah kitab yang kami perinci di atas ilmu hudaw wa rahmatan liqaumi yu'minun yaitu Al-Qur'an sebagai petunjuk dan rahmat yaitu kasih sayang liqaumi yu'minun bagi kaum yang mau beriman ini menunjukkan kepada kita bahwasanya kitab-kitab tersebut Taurat, Injil, Al-Quran Dan juga kitab-kitab yang lain Yang berasal dari Allah SWT Allah turunkan Dan di dalamnya ada petunjuk Dan juga cahaya Bagi siapa? Bagi orang-orang yang beriman Artinya barang siapa Yang mengamalkan kitab yang sudah Allah turunkan dan beriman dengannya maka dia akan berbahagia di dunia dan di akhirat namun barang siapa yang tidak beriman dengan kitab tersebut dan juga tidak mengamalkan maka dia tidak bisa mengambil faedah mengambil manfaat dari kitab yang sudah Allah turunkan Permisalannya adalah seperti orang-orang Yahudi yang Allah turunkan kepada mereka Taurat akan tetapi mereka tidak mengamalkan isi Taurat tersebut Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat al jumah Mathalul ladzina hummilut Taurata thumma lam yahmiluha kamathalil himari Yahmilu asfara Permisalan orang-orang yang diberikan Taurah Itu orang-orang Yahudi Thumma lam yahmiluha Kemudian mereka tidak mengamalkan isi Taurat tersebut Kata Allah SWT Kamathalil himar Yahmilu asfara Orang yang demikian diberikan kitab tetapi tidak mengamalkan isinya maka permisalannya adalah seperti seekor keledai yang membawa atau memikul kertas-kertas artinya memikul kitab kitab yang dia bawa sebenarnya adalah kitab yang bermanfaat akan tapi karena dia tidak membaca tidak mengamalkan isinya Maka dia tidak bisa mengambil manfaat dari kitab tersebut Seperti seekor keledai Yang bodoh, yang dungu Meskipun dia membawa puluhan kitab yang bermanfaat Akan tapi dia tidak bisa mengambil manfaat dari kitab tersebut Jadi Al-Quran dan juga kitab-kitab yang lain pada asalnya berisi petunjuk dan juga cahaya Barang siapa yang mengamalkan Maka dia akan berbahagia di dunia maupun di akhirat Dan mengamalkan Al-Quran Atau di antara mengamalkan Al-Quran Adalah mengamalkan hadis-hadis Rasulullah SAW karena di dalam Al-Quran ada perintah Untuk mentaati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam وَمَنْ يَتِئِرْ رَسُولَ فَقَدَ Dan barang siapa yang mentaati Rasul Maka sungguh dia telah mentaati Allah Perintah dari Allah SWT Bahwasanya orang yang mentaati Rasulullah SAW Berarti dia mentaati Allah orang yang mengamalkan hadis-hadis Rasulullah SAW Maka pada hakikatnya dia mengamalkan Al-Quran Wa ma anil hawa In huwa wahyu Tidaklah Rasulullah SAW Berbicara dari hawa nafsunya Tidaklah apa yang beliau ucapkan Kecuali itu adalah wahyu Yang diwahyukan kepada beliau Termasuk mengamalkan Al-Quran Adalah mengamalkan hadis-hadis Rasulullah SAW Orang yang hanya mengamalkan Al-Quran Tetapi tidak berpegang dengan hadis-hadis Rasulullah SAW Maka pada hakikatnya dia tidak mengamalkan Al-Quran itu sendiri Karena Al-Quran memerintahkan kita Untuk mengikuti dan mengamalkan hadis-hadis Rasulullah SAW dan yang dimaksud dengan berpegang teguh dengan Al-Quran dan juga hadis-hadis Rasulullah SAW adalah berpegang teguh dengan lafadznya dan juga maknanya berpegang teguh dengan Al-Quran maksudnya adalah berpegang teguh dengan lafadznya dan juga makna yang benar dari Al-Quran tersebut Demikian pula berpegang, berpegang teguh dengan sunnah Hadis-hadis Rasulullah SAW Adalah berpegang teguh dengan lafadznya Dan juga berpegang teguh dengan makna Yang benar dari hadis tersebut Dan ini perlu kita perhatikan Berpegang teguh dengan Al-Quran Bukan hanya berpegang teguh dengan lafadznya Karena kalau hanya cukup dengan berpegang teguh dengan lafaz maka semua orang bisa berdalil dengan Al-Qur'an untuk menguatkan pemikiran yang menyimpang. Apabila hanya berpegang teguh dengan lafadznya saja, maka masing-masing orang bisa berdalil dengan Al-Qur'an untuk menguatkan pemikiran dia yang menyimpang. Saya berikan contoh di sini. Ada sebagian meyakini bahwasanya orang yang sudah sampai tingkat ma'rifah sudah sampai tingkat keyakinan maka dia tidak dibebani dengan syariat boleh dia tidak sholat Boleh dia tidak puasa Boleh tidak melakukan haji Karena dia sudah sampai tingkat yang sudah tinggi Sudah sampai ma'rifah Sudah sampai tingkat keyakinan Apabila ditanya Apa dalil dia Dia bisa mendatangkan dalil dari Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman katanya di dalam Al-Qur'an wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin Sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu al-yaqin Dia mengatakan di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan memerintahkan kita untuk menyembah Allah sampai kapan? sampai datang al-yakin. Kemudian mengatakan bahwasanya al-yakin artinya adalah keyakinan. Apabila seseorang sudah yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sudah terbebas. Boleh dia tidak sholat, tidak puasa, tidak haji. Dia menguatkan pemikiran ini dan juga keyakinan ini dengan dalil dari Al-Quran Padahal makna dari al-yakin di sini bukanlah seperti yang dia pahami. Yang dimaksud dengan al-yakin di dalam ayat yang mulia ini adalah al-maut yaitu kematian. Kenapa dinamakan al-maut dengan keyakinan atau al-yakin karena kematian itu yakin akan terjadi. Makanya Allah Swt menggunakan kalimat al-yakin untuk mengungkapkan tentang kematian. Jadi maknanya wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu kematian. Artinya kita diperintahkan untuk istiqamah di, di atas ketaatan kepada Allah, menyembah Allah Swt sampai ajal menjemput. Dan makna ini yang Allah gunakan di dalam ayat yang lain. Di dalam surat Al-Muddathir ketika Allah Swt menceritakan tentang orang-orang kafir yang masuk ke dalam neraka Mereka ditanya Masalakakum fi saqar Qalu lam naku minal musallin Walam naku nut'imul miskin Wa kunna nakhudhu ma'al khaidin Wa kunna nukadzibu biyaumiddin Hatta atana al Mereka ditanya Apa yang membuat kalian masuk ke dalam neraka Qalu mereka mengatakan lam naku minal musallin. Kami dahulu bukan termasuk orang-orang yang salat. Walam naku nut'imul miskin. Dan kami dulu ketika di dunia tidak suka memberi makan kepada orang-orang miskin. Wa kunna nakhudhu ma'al khaidin. Dan kami dulu mengolok-olok orang-orang yang beriman bersama orang-orang yang mengolok-olok. Wa kunna nukadzibu biyaumiddin. Dan kami dulu di dunia mendustakan hari pembalasan. Hatta atana al-yaqin. Kami senantiasa berbuat demikian hatta atana al-yaqin. Sampai datang kepada kami al-yaqin. Apa yang dimaksud dengan alakin di sini? Al-maut yaitu kematian. Kami dalam keadaan seperti itu sampai keyakinan, sampai al-yakin yaitu kematian menjemput kami. Rasulullah SAW di dalam sebuah hadis ketika meninggal saudara sepersusuan beliau yaitu Uthman ibn Mas'un radhiyallahu anhu Maka beliau mengatakan Amma hadha Fakat atahul yakin Adapun ini Yaitu Utsman bin Mas'un Fakat atahul yakin Maka sudah datang kepadanya Al-yakin Dan jadi maksud dengan al-yakin di sini Adalah kematian Beliau SAW menggunakan kalimat al-yakin Maknanya adalah kematian oleh karena itu kalau kita membuka buku-buku tafsir yang menukil ucapan para sahabat, para tabi'in, kalimat mereka satu bahwasanya yang dimaksud dengan al-yakin di sini adalah kematian. Bisa kita lihat di dalam tafsir Tabari, tafsir Ibnu Katsir dari para sahabat dan juga murid-murid mereka mengatakan bahwasanya kalimat al-yakin di sini maknanya adalah al-maut. Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan juga hadis-hadis Rasulullah SAW bukan hanya berpegang teguh dengan lafadznya saja tapi harus berpegang teguh dengan makna yang benar karena kalau hanya cukup dengan lafadz saya orang-orang yang menyimpang masing-masing bisa berdalil dengan Al-Qur'an maupun dengan sunnah. Lalu pemahaman siapa yang paling baik? Orang yang paling baik di dalam memahami Al-Qur'an dan sunnah adalah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang paling baik memahami Al-Quran dan juga As-Sunnah adalah para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena tiga hal. Yang pertama, para sahabat radhiallahu anhum, lisan mereka adalah lisan Arab. Bahasa mereka adalah bahasa Arab. Dan Al-Quran dan juga Sunnah turun dengan bahasa Arab sehingga mereka tahu tentang makna dari kalimat-kalimat tersebut dengan pengetahuan yang sangat dalam apa makna huruf ini apabila dikedepankan apabila diakhirkan apa beda antara kalimat ini dengan kalimat itu maka mereka dari sejak kecil hidup di tengah-tengah orang yang menggunakan bahasa ini. Dan zaman sahabat radhiyallahu anhum adalah zaman keemasan bahasa Arab. Artinya para sahabat radhiyallahu anhum di atas ilmu yang dalam tentang bahasa Arab ini. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, para sahabat radhiyallahu anhum mereka melihat langsung dan mendengar langsung menyaksikan secara langsung bagaimana Al-Qur'an turun dan bagaimana hadis-hadis Rasulullah SAW keluar apabila sebuah kejadian atau peristiwa tertentu terjadi kemudian turun ayat atau Rasulullah SAW mengucapkan sabda beliau maka mereka paling mengetahui bahwasanya ayat ini turun ketika kejadian ini dan maknanya seperti ini hadis ini turun ketika kejadian ini dan maknanya seperti ini sementara hadis yang ini turun sebelumnya atau datang setelahnya dan maknanya demikian para sahabat radhiyallahu anhum mereka sangat memahami Al-Quran dan juga hadis Karena mereka menyaksikan langsung Bagaimana turunnya ayat-ayat Allah SWT Dan bagaimana sabda-sabda Nabi SAW Keluar dari lisan Rasulullah SAW Kemudian yang ketiga Mengapa pemahaman para sahabat radhiallahu anhum adalah pemahaman yang paling baik Karena para sahabat radhiyallahu anhum apabila mereka salah di dalam memahami ayat ataupun hadis maka akan ada teguran dari Allah Subhanahu wa taala ataupun dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila mereka salah di dalam memahami Al-Qur'an atau hadis Rasulullah SAW, maka segera akan datang teguran dari Allah ataupun dari Rasulullah SAW sehingga pemahaman mereka kembali lurus. Contohnya ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiallahu anhu membaca sebuah ayat "Walladina amanu walam yalbisu imanahum bidulmin, ulaika lahumul amnu wahum muhtadun Alladina amanu walam yalbisu imanahum bidulmin orang-orang yang beriman dan tidak mencampuri keimanan mereka dengan kedoliman. Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Merekalah orang-orang yang mendapatkan keamanan dan merekalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Kapan mendapatkan keamanan dan juga mendapatkan petunjuk? Ketika beriman dan tidak mencampuri keimanan mereka bizulm yaitu dengan kezaliman. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ketika membaca ayat ini beliau mengadu kepada Rasulullah alaihi wasallam Ya Rasulullah, siapa di antara kita yang tidak pernah berbuat zalim? Di sini Allah mengatakan orang yang beriman dan tidak mencampuri keimanannya dengan kezaliman. Siapa di antara kita yang tidak pernah berbuat zalim? Semua kita berbuat zalim. Berarti tidak ada di antara kita yang akan mendapatkan keamanan dan juga petunjuk. Maka Rasulullah SAW berkata kepada Abu Bakar As-Siddiq, Apakah kamu belum membaca ucapan Luqman kepada anaknya? Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang besar Maksud dari ayat ini adalah tidak mencampuri keimanan dengan kezaliman syirik Yaitu tidak mencampuri keimanan dengan kesyirikan Maka dia akan mendapatkan keamanan di dunia dan juga di akhirat Dan juga akan mendapatkan petunjuk Baru setelah itu Abu Bakar menyadari bahwasanya yang dimaksud dengan al zulm di dalam ayat ini adalah kesyirikan. Awalnya salah di dalam memahami kemudian diluluskan oleh Rasulullah SAW. Demikianlah para sahabat radhiyallahu Ketika mereka salah di dalam memahami Al-Qur'an maupun sunnah, maka datang teguran dari Allah ataupun Rasulnya karena tiga sebab inilah pemahaman mereka yaitu pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum adalah pemahaman yang paling baik. Dan barang siapa yang berpegang teguh dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum di dalam memahami Al-Qur'an maupun hadis dari Rasulullah SAW maka dia akan selamat dari penyimpangan-penyimpangan. Oleh karena itu Allah dan Rasulnya telah memuji para sahabat radhiallahu anhu dan memuji orang-orang yang mengikuti mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an." Was-sabiqunal awwalun dan orang-orang yang pertama-tama masuk Islam minal muhajirin wal ansar dari kalangan orang-orang muhajirin dan ansar walladzina tabauhum bi dan orang-orang yang mengikuti mereka yaitu mengikuti para sahabat radhiyallahu anhum bi ihsan dengan baik ucapan bi ihsan atau firman Allah Subhanahu wa taala ihsan dengan baik ini maknanya dalam karena ada di antara orang yang mengaku mengikuti para sahabat tetapi mengikuti tidak dengan baik. Dan jadi maksud di sini adalah yang mengikuti para sahabat dengan baik. Mengikuti akidahnya, akhlak mereka, ibadah mereka, muamalah mereka, mengikuti para sahabat radhiyallahu anhu Maka Allah SWT mengatakan radhiyallahu anhum wa Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu hendaknya seorang muslim dan juga muslimah berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan juga sunnah dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum sehingga dia bisa selamat dari penyimpangan-penyimpangan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala tidak sempurna kecuali dengan mengimani empat perkara. Beriman kepada kitab Allah tidak sempurna kecuali mengimani empat perkara. Yang pertama, beriman bahwasanya kitab-kitab tersebut adalah turun dari Allah Subhanahu wa taala bahasanya kitab-kitab tersebut berasal dan turun dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Nazzal 'alaikal kitaba bil haqq musaddiqan lima baina yadayhi wa anzala at wal injil." Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan kepadamu Alkitab yaitu Al-Qur'an yang membenarkan kitab-kitab sebelumnya wa anzalat Taurat wal Injil dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan Taurat dan juga Injil. Taurat dan juga Injil dan juga Al-Qur'an turun dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah berfirman, "Qul amanna billah wa ma unzila alaina wa ma unzila ala Ibrahim wa Ismail wa ma unzila ala Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbat wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiyan nabiyuna min rabbihim wan nabiyuna min rabbihim katakanlah kami beriman kepada Allah dan apa yang diturunkan kepada kami yaitu Al-Qur'an dan apa yang diturunkan kepada Ibrahim kepada Ismail, kepada Ishak, kepada Yakub dan juga kepada Asbat. Dan beriman kepada apa yang diturunkan kepada Musa dan juga Isa wan nabiyyu nami rabbihim. Dan juga diturunkan kepada para nabi. Kita diperintahkan untuk beriman dengan kitab-kitab tersebut. Karena semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, beriman dengan nama-nama kitab yang sudah Allah beritahukan namanya kepada kita. Adapun kitab yang tidak Allah beritahukan kepada kita namanya, maka kita beriman secara global. Kitab-kitab Allah swt yang Allah turunkan di permukaan bumi ini banyak Dan setiap nabi Allah turunkan kepadanya Alkitab Namun tidak semua kitab tersebut Allah beritahukan kepada kita tentang namanya Yang Allah beritahukan namanya Maka kita beriman dengan nama kitab tersebut seperti Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa kitab yang turun kepada Nabi Musa namanya Taurat kita imani kitab yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam namanya Injil maka kita imani bahwasanya nama kitab tersebut adalah Injil adapun yang tidak Allah beritahukan kepada kita namanya yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim, yang diturunkan kepada Nabi Ismail atau Yakub atau nabi-nabi yang lain maka kita beriman secara global. Setiap nabi diberikan kitab akan tapi tidak semua kitab-kitab tersebut Allah beritahukan namanya kepada kita. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hadid Allah mengatakan laqad arsalna rusulana bil bayyinat wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizan liyaquman nasu bil qist dan sungguh kami telah mengutus rasul-rasul kami utusan utusan kami bil bayyinat dengan bukti yang jelas wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizan dan kami telah menurunkan bersama mereka Alkitab dan juga Mizan Artinya masing-masing dari Nabi Diberikan, diturunkan kepadanya kitab Menunjukkan bahwasanya kitab yang diturunkan oleh Allah SWT kepada para Nabi Ini banyak Dan tidak semua diberitahukan kepada kita namanya atau nama dari kitab-kitab tersebut. Dan di sana ada lima kitab yang Allah beritahukan namanya kepada kita. Yang pertama adalah Al-Quran Kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW Dan di dalam Al-Quran Nama Al-Quran ini kurang lebih disebutkan 69 kali Di antaranya adalah firman Allah SWT Syahrul Ramadhan alladhi unzila fihil Quran Bulan Ramadhan Yang telah diturunkan di dalamnya Al-Quran Menunjukkan bahwasanya Al-Quran Ini adalah nama di antara nama-nama kitab Allah Swt yang Allah turunkan ke bumi ini. Demikian pula firman Allah Swt wa taala, "Afala yatadabbaruna al-Qur'an?" Apakah mereka tidak mentadaburi, memperhatikan, mencermati Al-Qur'an? Kemudian kitab yang kedua yang Allah sebutkan namanya adalah Zabur yang diturunkan kepada Nabi Dawud alaihissalam. Allah berfirman, "Wa ataina Dawud zabura." Di dalam dua tempat di dalam Al-Qur'an. Wa ataina Dawud zabura dengan lafadz seperti ini. Dan kami telah berikan kepada Dawud kitab Zabur maka kita imani bahwasanya kitab yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Dawud alaihissalam adalah kitab yang namanya Zabur. Kenapa kita yakini? Karena Allah Allah Subhanahu wa taala yang telah mengabarkan. Kemudian yang ketiga adalah Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Atau nama lainnya adalah Suhuf Musa. Suhuf Musa ini adalah nama lain dari Taurat menurut sebagian ulama. Kemudian yang keempat adalah Al-Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa di sana. Dan Taurat dan juga Injil banyak disebutkan oleh Allah Swt. Lafat Taurat dan juga Injil di dalam Al-Qur'an dan penyebutan Taurat lebih banyak daripada penyebutan Injil. Allah SWT berfirman, "Nazzala 'alaikal kitaba bil haqq musaddiqan lima baina yadayhi wa anzalat Taurata wal Injil." Dan dialah Allah SWT yang telah menurunkan Taurat dan juga Injil. Kemudian yang terakhir, yang kelima adalah Suhuf Ibrahim yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dan disebutkan di dalam Al-Quran dua kali. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Amlam yunabba bima fi suhufi Musa wa Ibrahim alladhi waffa alla tazirat alla tazir waziratu wizra ukhra." Apakah dia belum dikabarkan dengan apa yang ada di dalam suhufnya Musa dan juga suhufnya Ibrahim bahwasanya seorang jiwa tidak menanggung dosa yang lain kemudian di dalam surat Al-A'la Allah mengatakan suhuf Ibrahim wa Musa suhufnya Ibrahim dan juga Musa disebutkan dua kali dalam Al-Quran tentang suhuf Ibrahim ini. Yang pertama adalah Al-Quran Kita ingin mengetahui Secara singkat Keterangan dari masing-masing Kitab Yang Allah sebutkan Namanya di dalam Al-Quran Yang pertama adalah Al-Quran Atau kita mulai dengan Suhuf Ibrahim Yaitu kitab yang paling lama yang Allah sebutkan namanya di dalam Al-Qur'an. Sohuf Ibrahim, sohuf artinya adalah kitab. Sohuf artinya adalah kitab. Sehingga sohuf Ibrahim maksudnya adalah kitabnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan sohuf Ibrahim sekarang ini tidak diketahui di mana. Namun yang kita ketahui adalah isinya atau sebagian isi dari suhuf Ibrahim. Seperti yang kita sebutkan tadi dalam surat An-Najm, "Am lam yunabba bima fi Musa?" wa Ibrahim alladhi waffa alla taziru waziratu wizra ukhra wa an laysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura Apakah dia belum dikabarkan tentang apa yang ada di dalam sahuf Musa dan juga Ibrahim Di antara isinya di dalam sahuf Ibrahim adalah bahwasanya sebuah jiwa apabila dia berdosa atau sebuah jiwa tidak akan menanggung dosa yang lain. Ini adalah diantara isi suhufnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Demikian pula dalam surat surat Al-A'la, qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fa shalla bal tu'thiruna al-hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Inna hadza la fi suhufil ula, suhuf Ibrahim wa Musa. Sesungguhnya ini ada di dalam suhufnya Ibrahim Dan juga Musa Apa isinya? Bahwasanya al-akhirah Itu lebih baik dan lebih kekal daripada dunia Wal-akhiratu khairu wa abaqa Akhirat lebih baik daripada dunia Bukan hanya lebih baik bahkan lebih kekal daripada dunia Hal ini ada di dalam sohufnya Nabi Ibrahim. Jadi kita mengetahui bahasanya di antara isi sohufnya Nabi Ibrahim adalah perkara-perkara ini yang disebutkan di dalam surat An-Najm dan juga surat Al-A'la. Kemudian yang kedua adalah Zabur yang diturunkan kepada Nabi Dawud alaihissalam. Zabur artinya adalah kitab. Zabur artinya adalah kitab. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kullu syai'in fa'aluhu fi zubur." Dan segala sesuatu yang mereka kerjakan itu ada di dalam kitab. Jadi makna Zabur secara bahasa adalah kitab. wa ataina Dawud zabura dan kami telah memberikan kepada Nabi Dawud alaihissalam kitab Az-Zabur. Kitab ini juga tidak diketahui keberadaannya dan tidak disebutkan di dalam Al-Qur'an sebagian isi dari kitab Zabur ini. Kemudian yang ketiga adalah Taurah Dan Taurah Ini adalah bahasa Ibrani Yang artinya adalah ajaran taurah berasal dari bahasa Ibrani Yang artinya adalah ajaran Syariat Diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam sebagaimana dalam hadis ketika Nabi Adam alaihissalam berkata kepada Nabi Musa, "Anta Musa, alladhi istafaka Allah birisalatihi wastafaka li nafsihi wa anzala 'alaika at-taurah." Apakah engkau adalah Musa yang Allah telah memilihmu dengan risalahnya dan memilihmu untuk dirinya dan telah menurunkan kepadamu Taurat berkata Nabi Musa na'am iya hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah menunjukkan bahwasanya At-Taurah ini diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam dan Allah swt telah menulis Taurat ini dengan tangannya sebagaimana di dalam riwayat yang lain wa khatta lakat taurata dan telah menulis Taurat dengan tangannya dan hadisnya sahih diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Abu Dawud dan juga yang lain. Menunjukkan bahwa Taurat di antara kelebihannya Allah Subhanahu wa taala telah menulis Taurat dengan tangannya.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 bagi Bani Israel Di antaranya adalah tentang hukum kisos Dan Allah sebutkan di dalam Al-Quran bahwasanya di antara isi dari Taurat adalah kabar kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina yattabi'una ar-rasula an-nabiyyal ummiyal ladzi yajidunahu maktuban indahum fit Taurati wal Injil." Merekalah orang-orang yang mengikuti rasul Nabi yang ummi yaitu Rasulullah SAW yang mereka temukan Rasulullah SAW maktuban indahum fit Taurat wal Injil tertulis di dalam Taurat dan juga Injil tentang kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di dalam Taurat disebutkan juga sifat-sifat orang-orang yang menjadi sahabat Rasulullah sallallahu sifat-sifat para sahabat disebutkan di dalam kitab Taurat dan juga Injil. Sebagaimana Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar rahama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari sujud Dzalika mathaluhum fit Taurah wa mathaluhum fil Injil. Disebutkan sifat-sifat para sahabat Nabi SAW yang mereka saling menyayangi di antara mereka dan keras kepada orang-orang kafir. Kemudian Allah mengatakan dzalika mathaluhum fit Taurah wa mathaluhum fil Injil. Yang demikian itu disebutkan permisalannya di dalam Taurat dan juga di dalam Injil menunjukkan kepada kita bahwasanya kitab Taurat berisi tentang hal tersebut. Dan Allah mengabarkan di dalam Al-Qur'an bahwasanya kitab Taurat ini sudah dirubah oleh orang-orang Yahudi dengan tangan-tangan mereka. Allah berfirman, "Fawailul lil ladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كسبت أيديهم وويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون dan sungguh celaka orang-orang yang menulis Alkitab dengan tangan-tangan mereka menulis dengan tangan-tangan mereka kemudian mereka mengatakan hadza min indillah ini adalah dari Allah. Mereka ubah Al-Qur'an Taurat. taurah Dirubah Taurah, dihilangkan, ditambahi, dikurangi, diganti kalimatnya. Kemudian mengatakan bahasanya ini adalah dari Allah. Liyashtaru bihi samanan qalila untuk mendapatkan keuntungan yang sedikit yaitu keuntungan dunia. fawailul lahum mimma katabat aydihim dan sungguh celaka karena apa yang mereka tulis dengan tangan-tangan mereka wawailul lahum mimma yaksibun dan sungguh celaka karena apa yang mereka usahakan Taurah yang telah diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam sudah dirubah oleh orang-orang Yahudi dengan berita dan kabar dari Allah Subhanahu wa taala Kemudian yang keempat adalah Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala wa qaffayna ala atharihim bi Isa bin Maryam musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurah wa atainahul Injil dan kami telah berikan kepada Isa al-Injil dan isi dari Injil hakikatnya adalah pembenaran terhadap Taurat. Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam asalnya adalah membenarkan apa yang ada di dalam Taurat dan mengikuti Taurat itu sendiri. Makanya Allah berfirman, Musaddiqal lima baina yadayya minat Taurat." Ketika Allah menyebutkan ucapan Nabi Isa alaihissalam Aku datang kepada kalian tujuannya adalah untuk membenarkan kitab yang datang sebelumku yaitu Taurah Oleh karena itu di dalam Injil tidak terlalu banyak disebutkan hukum-hukum. Karena hukum-hukum yang ada di dalam Injil mengikuti apa-apa yang ada di dalam Taurah Syariat yang dibawa oleh Nabi Isa AS sama dengan syariat yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam mulai dari khitan dan juga yang lain maka syariatnya Nabi Isa alaihissalam sama dengan syariatnya Nabi Musa yaitu syariat untuk Bani Israel kecuali beberapa hukum saja beliau alaihissalam yaitu Nabi Isa alaihissalam menghalalkan sebagian yang dulu diharamkan atas Bani Israel sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala wa li uhilla lakum ba'dalladzi hurrima 'alaikum dan aku datang kepada kalian untuk menghalalkan sebagian yang sebelumnya diharamkan atas kalian yaitu Bani Israel menunjukkan bahwasanya sisanya itu hukum-hukumnya sama dengan yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam yang ada di dalam Taurat dan Injil telah disebutkan isinya atau sebagian isinya di dalam Al-Quran di antaranya yang tadi kita sebutkan tentang kedatangan Nabi Muhammad SAW tentang sifat-sifat para sahabat Rasulullah SAW dan Injil untuk sekarang ini yaitu Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam yang asli tidak diketahui wujudnya dan sudah lama tidak diketahui wujudnya dan sebabnya diantaranya terjadinya peperangan dan juga kedoliman terhadap orang-orang Bani Israel saat itu dan juga pengerusakan-pengerusakan yang dilakukan oleh negara-negara sekitar yaitu sekitar Bani Israel sehingga Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam itu sudah tidak ada wujudnya dan Injil yang ada sekarang orang-orang Nasrani tidak berani untuk mengatakan bahwasanya itu adalah Injilnya Nabi Isa. Empat Injil yang ada sekarang ini mereka nisbahkan kepada empat orang. Ada Injil Matius, Injil Markus, Injil Lukas, Injil Yohanes dan mereka tidak berani mengatakan bahwasanya ini adalah Injilnya Nabi Isa alaihissalam. Dan di antara Injil-Injil tersebut dan ini adalah dinisbahkan kepada penulisnya. Dan orang-orang tersebut yaitu Markus, Yohanes, Matius dan juga Lukas bukanlah termasuk murid-murid Nabi Isa alaihissalam. Mereka datang jauh setelah setelah diangkatnya Nabi Isa alaihissalam dan tidak diketahui identitas mereka. Tidak ada sanat yang nyambung dari mereka sampai kepada Nabi Isa alaihissalam. Oleh karena itu ketika diteliti banyak perbedaan antara Injil yang ini dengan Injil yang itu. Antara Injil Matius dengan Markus antara Lukas dengan Yohanes dari segi jumlahnya ketika menyebutkan bapaknya ketika menyebutkan berapa hari perbedaan antara satu Injil dengan Injil yang lain kemudian yang selanjutnya adalah Al-Quran dan Al-Quran berasal dari Qura'ah Yaqra'u Qur'anan yang artinya adalah mengumpulkan. Qara'a artinya mengumpulkan. Kenapa dinamakan demikian? Karena Al-Qur'an ini mengumpulkan banyak hal. Di sana ada kisah-kisah, di sana ada perintah, ada larangan, ada ancaman, ada janji. Oleh karena itu dinamakan Al-Qur'an. Dan Al-Quran inilah Yang diwajibkan bagi kita untuk Beriman Secara terperinci Secara terperinci Kita amalkan isinya Kita laksanakan perintahnya Kita jauhi larangannya Dan Quran adalah mukjizat Yang kekal abadi yang bisa dilihat oleh semua manusia sampai zaman sekarang. Selama 1400 tahun tidak ada seorang pun baik manusia maupun jin yang bisa mendatangkan semisal Al-Qur'an. Qul la in istama'atil insu wal jinnu ala ayyatu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'dhum li ba'dhin dhahira. Katakanlah seandainya manusia dan jin berkumpul untuk mendatangkan yang semisal dengan Al-Quran Niscaya tidak ada yang bisa mendatangkan yang semisalnya Meskipun sebagian mereka bekerja sama dengan sebagian yang lain Al-Quran dijaga oleh Allah SWT dari tangan-tangan jahil Dan Allah sudah menanggung untuk menjaga Al-Quran ini Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an Al-Dzikr dan kami akan menjaganya. Ada sebuah kisah Ada seorang kafir Masuk Islam Ketika melihat bahwasanya Al-Quran Ini tidak bisa dirubah Dia cerita bahasanya dia mendatangi orang-orang Yahudi dan menulis kemudian mengatakan bahwasanya ini adalah Taurah atau berasal dari Taurah dan mereka membenarkan membenarkan bahwasanya ini adalah dari Taurah dan datang kepada orang-orang Nasrani dan menulis kemudian mengaku bahwasanya ini adalah di dalam Injil. Dan mereka membenarkan bahwasanya itu berasal dari Injil. Tapi ketika dia datang kepada orang-orang Islam dan menulis dan mengatakan bahwasanya adalah dari Al-Qur'an, maka dia tidak berhasil. Baru setelah itu dia menyadari bahwasanya Al-Quran Adalah hak dan tidak mungkin kita bisa merubah menambah apa yang ada dalam Al-Qur'an karena ini sudah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun sungguh kami telah menurunkan Al-Qur'an dan sungguh kami akan menjaga Al-Qur'an tersebut Apa hukum membaca kitab-kitab sebelum Al-Quran Membaca Taurat, membaca Injil Pada asalnya tidak boleh Karena kitab-kitab tersebut Yaitu Taurat dan juga Injil Itu sudah dirubah Kemudian yang kedua Taurat dan Injil Ini sudah dihapus dengan kedatangan Al-Quran Kemudian yang ketiga Tidak ada perlunya Tidak ada hajatnya Seorang muslim membaca kitab-kitab tersebut Apa yang ada di dalam Al-Quran Itu sudah cukup Bagi kita Jadi pada asalnya tidak boleh Membaca kitab-kitab tersebut Kecuali Kalau memang ada maslahat Yang besar Seperti orang yang ingin Membantah menerangkan kebatilan mereka maka diperbolehkan untuk membacanya oleh karena itu para ulama dari zaman dulu sampai zaman sekarang mereka membantah orang-orang Yahudi dan Nasrani dengan kitab-kitab mereka dengan Taurat yang ada di tangan mereka dan juga dengan Injil yang ada di tangan mereka sampai sekarang mereka masih menulis membantah orang-orang Yahudi dan Nasrani melalui kitab-kitab mereka. Tapi kalau tidak ada maslahat yang kuat bahkan di situ ada mudaratnya bagi seorang muslim, maka dalam keadaan demikian tidak boleh seorang muslim membaca dari kitab-kitab tersebut. Kemudian selanjutnya di antara cara beriman kepada kitab Yang ketiga adalah membenarkan kabar-kabar yang sahih yang ada di dalam kitab-kitab tersebut. Dari Quran itu jelas dan juga yang sahih yang ada di dalam kitab-kitab sebelumnya. Membenarkan kabar yang ada di dalam Al-Qur'an dan juga kabar yang ada di dalam kitab-kitab sebelumnya apabila kabar tersebut adalah kabar yang sahih. Karena kabar-kabar yang ada di dalam kitab-kitab sebelum Al-Quran terbagi menjadi tiga. Di dalam Taurat dan juga Injil ada berita, ada kabar. Dan ini terbagi menjadi tiga. Yang pertama, berita-berita, kabar-kabar yang ada di dalam kitab-kitab tersebut dan datang pembenarannya di dalam Al-Quran Artinya dibenarkan oleh Al-Quran Seperti misalnya Kabar tentang kedatangan Nabi Muhammad SAW Ini ada di dalam Taurat dan Injil Kita benarkan berita tersebut Karena datang pembenarannya di dalam Al-Quran Allah membenarkan bahwasanya di dalam Taurat dan Injil ada berita, ada kabar tentang kedatangan Rasulullah SAW. Maka kabar tersebut kita benarkan karena sesuai dan dibenarkan oleh Al-Qur'an. Kemudian jenis yang kedua adalah kabar-kabar yang ada di dalam Taurat dan Injil yang didustakan oleh Al-Qur'an maka kewajiban kita mendustakan kabar-kabar tersebut seperti yang ada di dalam perjanjian lama dikabarkan di situ bahwasanya Nabi Nuh alaihissalam mabuk kemudian telanjang ini ada di dalam perjanjian lama atau dinamakan dengan Taurah maka kabar yang seperti ini harus kita dustakan karena bertentangan dengan Al-Qur'an. Bertentangan dengan syariat kita yang mengajarkan kepada kita bahwasanya para anbiya dan juga para rasul mereka maksum dari dosa-dosa besar. Maka kabar seperti ini yang ada di dalam Taurat maupun Injil wajib kita dustakan karena kita yakin ini adalah termasuk yang dirubah oleh orang-orang Yahudi maupun Nasrani. Dan di sana ada kabar-kabar dan juga berita yang tidak dibenarkan oleh Al-Quran dan juga tidak didustakan. Tidak dibenarkan dan juga tidak didustakan. Maka yang seperti ini tidak boleh kita dustakan dan juga tidak boleh kita benarkan. Kenapa demikian? Karena ada kemungkinan itu adalah wahyu yang masih tersisa. Kalau kita mendustakannya berarti kita mendustakan wahyu Allah Swt. Kenapa tidak boleh kita benarkan? Karena mungkin itu adalah termasuk sesuatu yang dirubah oleh orang-orang Yahudi maupun Nasrani. Oleh karena itu Rasulullah SAW mengatakan, لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم وقولوا آمنا بالله وما أنزل ilaina. Janganlah kalian kata Rasulullah SAW membenarkan ahlul kitab yaitu orang-orang Yahudi dan Nasrani. Wala tukadzibuhum dan janganlah kalian mendustakan mereka. Wa qulu amanna billah wa ma unzila ilaina. Tapi katakanlah kami beriman kepada Allah dan apa yang diturunkan kepada kami. Ini adalah apabila kabar-kabar tersebut tidak datang pembenarannya dalam Al-Quran dan juga tidak datang pendustaannya. Tidak boleh kita benarkan dan juga tidak boleh kita dustakan. Tidak boleh kita dustakan karena ada kemungkinan itu adalah wahyu dan tidak boleh kita benarkan karena ada kemungkinan itu adalah suatu yang dirubah oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani. Kemudian selanjutnya dan ini yang terakhir adalah tentang yaitu beriman kepada kitab yang keempat, cara beriman kepada kitab yang keempat adalah beramal dengan hukum-hukum yang belum dihapus di dalam kitab-kitab tersebut Beramal dengan hukum-hukum yang belum dihapus di dalam kitab-kitab tersebut Dan sebelum saya lanjutkan Mungkin ada pertanyaan silakan ditulis dengan kertas Dan bagi yang belum memiliki kertas silakan mengambil ke depan Yang keempat Adalah beramal dengan kitab-kitab Yang diturunkan oleh Allah SWT dan hukum-hukumnya belum dihapus. Dan kitab-kitab sebelum Al-Qur'an telah dihapus dengan turunnya Al-Qur'an. Oleh karena itu tidak boleh kita seorang muslim dan juga muslimah beramal dengan hukum-hukum yang sudah dihapus hukumnya. Apabila sudah dinasakh, sudah dihapus oleh Allah SWT hukumnya, maka tidak boleh kita amalkan. Contohnya seperti nikah mut'ah. Pernikahan mut'ah ialah menikah dengan seorang wanita tanpa adanya wali kemudian berjanji atau mengadakan perjanjian bahwasanya pernikahan tersebut dilakukan dalam tempo tertentu dua hari atau tiga hari atau satu bulan dan apabila sudah selesai temponya maka otomatis pernikahan tersebut selesai tanpa ada tolak dan juga tanpa ada yang lain ini yang dinamakan dengan nikah mut'ah dan nikah mut'ah ini sudah dihapus hukumnya dengan kesepakatan para imam yang empat Imam Abu Hanifah Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan para ulama yang lain. Nikah mut'ah ini adalah termasuk hukum yang sudah dihapus sehingga tidak boleh seseorang mengamalkan hukum ini. Tidak halal baginya untuk mengamalkan hukum ini. Di antara dalil bahasanya hukum ini sudah mansuh, sudah dihapus adalah firman Allah Subhanahu wa taala walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin ketika Allah menyebutkan sifat orang-orang yang beriman apa sifat mereka di antaranya adalah mereka menjaga farji-farji mereka kemaluan-kemaluan mereka illa kecuali bagi dua orang. Orang-orang yang beriman, laki-laki yang beriman menjaga kemaluan mereka dan dihalalkan hanya untuk dua orang saja. Illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Kecuali atas istri-istri mereka. Ini yang pertama. Jadi yang dihalalkan bagi kita adalah istri-istri kita. Wa ma malakat aymanuhum dan juga hamba-hamba sahaya mereka, budak-budak mereka. Fa innahum ghairu malumin, maka mereka tidak dicela dengan perbuatan tersebut. Jadi yang halal bagi kita hanya dua, yaitu istri dan juga hamba-hamba sahaya dan nikah mut'ah jelas wanita tersebut bukan budaknya dan juga bukan istrinya buktinya apabila dia meninggal atau laki-laki meninggal maka wanita tersebut tidak mewarisi adapun istri maka mewarisi demikian pula di dalam nikah mut'ah ini tidak ada tolak Tidak ada wali Berarti ini bukan istrinya Dan yang dihalalkan bagi kita hanya dua Yaitu istri dan juga hamba-hamba sahaya Dengan demikian Seorang muslim dan juga muslimah sekali lagi Tidak boleh mengamalkan Hukum-hukum yang sudah dihapus di dalam syariat kita dan kitab-kitab sebelumnya ini sudah dihapus dengan turunnya Al-Qur'an. Dengan demikian kita sudah bisa menyelesaikan rukun atau syarah keterangan tentang rukun iman yang ketiga yaitu beriman dengan kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan juga amal yang diterima oleh Allah Swt. Meyakini kuburan Nabi Muhammad SAW dan kuburan sahabat yang ada di Madinah di Mekah mempunyai kekuatan tersendiri. Makbul doanya apakah termasuk syirik? Tidak termasuk syirik. Karena dosa itu tidak semuanya syirik. Seseorang yang meminta kepada Rasulullah SAW atau berdoa kepada para sahabat, meminta kepada mereka sesuatu, maka ini yang dinamakan dengan syirik. Tapi kalau meyakini bahwasanya berdoa di sana, berdoa di dekat kuburan Rasulullah SAW, atau berdoa di kuburan Baki, atau berdoa di kuburan yang lain yang ada di Madinah, adalah termasuk doa yang mustajab atau yang makbul, maka ini adalah keyakinan yang salah Kita katakan keyakinan yang salah Tetapi tidak sampai kepada kesyirikan Karena dia berdoanya kepada Allah Meminta kepada Allah Berdoa kepada Allah Akan tapi hanya meyakini bahwasanya di sini mustajab Dan ini adalah sebuah kesalahan Karena tidak boleh seorang muslim dan juga muslimah Meyakini sebuah tempat atau sebuah waktu itu mustajab doanya kecuali kalau memang ada keterangan dari Allah dan Rasulnya. Kalau Allah mengabarkan atau Rasulullah SAW mengabarkan bahwasanya waktu tersebut adalah waktu yang mustajab, maka silakan kita meyakini. Di antara waktu yang mustajab adalah sepertiga malam yang terakhir. Rasulullah SAW mengabarkan bahwasanya Allah SWT turun pada sepertiga malam yang terakhir kemudian mengatakan mayyada'uni faastajibulah Siapa yang berdoa kepadaku maka aku akan mengabulkan Doa pada sepertiga malam yang terakhir ini adalah waktu yang mustajab untuk berdoa dan kita katakan demikian, kedemikian karena memang ada dalilnya. Demikian pula waktu antara azan dan iqamah. Rasulullah SAW bersabda, "Du'aun bainal adzani wal iqamah la yurad." Doa antara azan dan juga iqamah itu tidak akan ditolak. Artinya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita melakukan salat qabliyah Sambil menunggu waktu iqamah Kita berdoa kepada Allah Baik dengan mengangkat tangan atau tidak Berdoa maka ini adalah waktu yang mustajab Dari mana kita tahu? Dari keterangan Rasulullah SAW Di antara waktu yang mustajab yang lain adalah ketika bersujud Aqrabu ma yakunul abdu min Wahuwa sajid Fa'akthiru doa keadaan yang paling dekat antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala adalah ketika dia dalam keadaan sujud. Meletakkan kepala yang merupakan bagian badan yang paling mulia di tanah untuk merendahkan diri di hadapan Allah. Itu adalah keadaan yang paling dekat antara seorang hamba dengan Allah. Fa'akthiru kata beliau. Maka adalah kalian memperbanyak doa di dalam sujud tersebut. Ini adalah termasuk yang mustajab dari mana kita tahu keterangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun di kuburan, baik kuburan Rasulullah SAW maupun kuburan para sahabat ataupun kuburan yang lain, maka tidak ada keterangan bahwasanya itu adalah tempat yang mustajab untuk berdoa. Bagaimana hukumnya kita bergaul, bertemu dengan orang Yahudi maupun dengan Nasrani? Selama orang Yahudi dan Nasrani tersebut bukan termasuk orang yang memerangi kita, maka kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada mereka. La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa Innallaha yuhibbul muqsitin. Allah SWT tidak melarang kalian untuk bergaul dengan orang-orang yang tidak memerangi kalian dan juga tidak mengeluarkan kalian dari negeri kalian, tidak mengusir kalian. Antabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Supaya kalian berbuat baik kepada mereka dan berbuat adil kepada mereka. Innallaha yuhibbul muqsitin. Sungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat adil. Jadi selama mereka tidak memerangi kita, maka kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada mereka. Kalau mereka tetangga, maka kita diharuskan untuk memenuhi hak-hak tetangga dan perbuatan yang baik, yang paling baik yang kita berikan kepada mereka adalah dakwah kepada Islam. Mengenalkan mereka kepada agama Islam ini. Dan banyak di antara mereka yang mendapatkan hidayah dengan muamalah yang baik pergaulan yang baik dari kita Dahulu Rasulullah SAW ketika beliau hidup di Madinah Beliau memiliki tetangga orang-orang Yahudi Suatu hari ada tetangga beliau Ada anak seorang Yahudi dalam keadaan sakit Dan sudah mau menemui ajalnya Maka Rasulullah SAW datang menjenguk kemudian mendakwai dia masuk ke dalam agama Islam. Menjenguk anak tersebut dan mendakwainya masuk ke dalam agama Islam. Kemudian anak tersebut dan dia dalam keadaan sakaratul maut melihat bapaknya atau menoleh kepada bapaknya meminta pendapat apakah saya mentaati Muhammad ini atau tidak. Maka bapaknya memberikan isyarat supaya mentaati Akhirnya dia bersyahadat Masuk Islam Kemudian meninggal Jadi ini adalah termasuk muamalah Rasulullah SAW yang baik Terhadap tetangga beliau Meskipun itu adalah seorang Yahudi Masalah puasa Puasa hari Senin dan Kamis Puasa satu hari Puasa satu hari Satu hari libur puasa tiap hari kecuali hari-hari yang diharamkan oleh Allah. Pertanyaannya apakah boleh semua yang tercantum di atas puasa Senin dan Kamis disunahkan? Karena hari Senin dan Kamis diangkat amal ke atas. Oleh karena itu disunahkan kita untuk berpuasa pada hari Senin dan Kamis. Puasa satu hari dan berbuka satu hari ini yang dinamakan dengan puasa Dawud alaihissalam. Rasulullah SAW mengabarkan bahwasanya puasa yang paling dicintai oleh Allah adalah puasa Nabi Dawud. Tuftiru yauman wa tasumu yauman. Engkau berbuka sehari kemudian berpuasa sehari. Puasa tiap hari kecuali hari-hari yang diharamkan oleh Allah. Kalau yang dimaksud adalah puasa mutlak Maka diperbolehkan Puasa mutlak Artinya dia tidak ada sebab Kemudian dia berpuasa Lillahi ta'ala Maka ini diperbolehkan Saya pernah berjanji kepada seorang teman Anda kalau mau berangkat haji Ini diperjelas pertanyaannya Bolehkah ke toilet sambil mengantongi Al-Quran? Enggak boleh Masuk ke dalam toilet dengan mengantongi Al-Quran Jadi Al-Quran ditaruh di luar Dan tidak dibawa ke dalam toilet Dan para ulama menyebutkan Kecuali dalam beberapa keadaan yang darurat Seperti misalnya dalam keadaan perang takut apabila Al-Quran ditaruh di luar akan diambil oleh orang-orang kafir dan diperlakukan tidak sebagaimana mestinya. Maka dalam keadaan darurat seperti ini boleh dibawa ke dalam toilet. Tapi kalau tidak, maka tidak boleh dibawa ke dalam Al-Quran. Apakah ada larangan mencabut uban? Ya dilarang kita untuk mencabut uban kita. Disebutkan oleh Rasulullah SAW bahwasanya itu nanti akan menjadi cahaya pada hari kiamat Apakah ada tuntunan berdoa sambil mengangkat tangan? Mengangkat tangan ketika berdoa termasuk sunnah Bahkan menurut para ulama termasuk sebab Dikabulkannya doa seseorang Dalam sebuah hadis disebutkan Ada seorang laki-laki Dalam keadaan safar Dalam keadaan berdebu, kusut Kemudian dia mengangkat tangannya Yamuddu yadahi ila sama Kemudian mengatakan Ya Rab, Ya Rab Ini menunjukkan bahwasanya di antara adab berdoa adalah mengangkat tangan Namun dalam beberapa keadaan Pernah Rasulullah SAW berdoa Dan beliau tidak mengangkat tangan Maka dalam keadaan seperti ini Tidak ada keharusan Atau bahkan dalam keadaan tertentu tidak disunahkan untuk mengangkat tangan tersebut. Seperti orang yang dalam keadaan sujud, maka di situ ada doa. Demikian pula sebelum salam itu disunahkan untuk berdoa. Allahumma inni a'udzubika min adzab jahannam wa min adzabil qabr. Ini adalah doa tetapi tidak ada dalil dari Rasulullah Alaihi Wasallam bahwasanya beliau mengangkat tangan dalam keadaan seperti itu. Maka dalam keadaan seperti itu kita tidak mengangkat tangan kita Dan satu pertanyaan lagi Apa hukum seseorang muslim Menikah dengan perempuan yang bukan Islam Boleh seorang muslim menikah dengan seorang wanita Yang bukan muslimah Dengan syarat muslimah tersebut adalah dari ahlil kitab Yaitu orang Yahudi Ataupun orang Nasrani karena ini disebutkan di dalam Al-Quran Bahasanya boleh kita menikah dengan orang wanita, seorang wanita Selain muslimah Tapi dengan syarat dari Yahudi maupun dari Nasrani Yaitu termasuk Ahlul Kitab Dan disyaratkan wanita tersebut adalah wanita-wanita yang menjaga kehormatan Karena wanita-wanita Yahudi dan Nasrani bukan dalam satu jenis. Ada di antara mereka yang menjaga kehormatan dan ada di antara mereka yang tidak menjaga kehormatannya. Maka yang diperbolehkan adalah wanita-wanita Yahudi dan Nasrani yang menjaga kehormatan mereka. Namun di sini perlu kita pahami bahwasanya saat ini banyak kaum muslimah atau wanita-wanita muslimah yang belum mendapatkan jodoh Maka nasihat kita Lebih baik kita menikah dengan seorang wanita muslimah Daripada kita menikah dengan wanita di luar muslimah Lebih baik kita menikah dengan seorang wanita muslimah Daripada menikah dengan di luar wanita muslimah Meskipun hal itu diperbolehkan secara syariat Itulah yang bisa kita sampaikan Semoga yang sedikit ini bermanfaat Seandainya ada kebenaran Maka datangnya dari Allah SWT semata Dan seandainya ada kesalahan Maka datangnya dari saya pribadi Dan juga dari setan Dan saya memohon ampun kepada Allah Wabillahi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.